Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al Asy Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian mengenal profil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab eh, Sama'il Nabi karya Al Imam At-Tirmidzi Eh, rahimallahu taala dan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar hafizahullahu taala. Kita masih di mukadimah yang membahas tentang uh, nilai penting atau urgensi mengenal profil Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syama'il Nabi. <clears throat> Disampaikan oleh pensarah hafizahullahu taala sadisan Urgensi yang keenam bahasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba untuk ya, bersolawat ya, dan mendoakan keselamatan untuk sang nabi dalam rangka meneladani Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan sebagai bentuk balasan atas bagian hak-hak sang nabi yang wajib ditunaikan oleh umat sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Ahzab Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Yaitu memberikan sanjungan kepada sang nabi. Ya yaladina amanu hai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wasallimu taslima. Maka adalah kalian melakukan dua hal. Yaitu bersolat untuk sang nabi dan mendoakan keselamatan untuk beliau. Dan setiap kali dan semakin istada al-mar'u seorang itu bertambah pengetahuannya tentang profil Nabi atau sama'il Nabi dan semakin bertambahlah kekuatan pengetahuannya maka tentu akan semakin bertambah banyak salawatnya untuk sang Nabi dan akan semakin berkualitas kalimat salawatnya. Sebagaimana di, eh, disampaikan ya, oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala walihada kanat salatu ahli ilmi adalah ucapan salawatnya orang yang berilmu yaitu orang yang mengenal sunnah Nabi, petunjuk Nabi dan mengamalkannya dan mengikuti sang Nabi. Itu berbeda dengan salawatnya kualitas salawat yang diucapkan oleh al-awam oleh orang-orang awam. Ibadahnya sama sama-sama salawat. Salawatnya orang yang mengenal Nabi, yang betul-betul mengenal Nabi, kualitas salawatnya tentu berbeda dengan orang yang pengetahuannya tentang sang Nabi sangat-sangat global. Alladzina hadzuhum yang orang-orang awam mereka adalah orang-orang yang bagiannya yang bagian yang dia dapatkan minha dari salawat seringkali hanyalah sekedar uh, ya, is'aju a'dha'ihim menggerak-gerakkan badan dan seringkali salawatnya orang awam hanya dalam berbentuk ya, bersuara keras untuk bersolawat eh, kepada sang Nabi. Artinya tidak eh, maka hanya maka tidak ada pemaknaan, tidak ada penghayatan dari bacaan salat tersebut. <clears throat> Wa amma atba'uhu adapun para pengikut Nabi yang betul-betul mengenal sunnah Nabi, al-alimuna yang mengetahui ajaran Nabi, fa salatuhum alaihi naun akhar. Maka salawatnya itu jenis yang lain. Salawatnya adalah salawat yang berkualitas. Fakulama izdadu fima ja'a ma'rifatan maka setiap kali mereka bertambah mengetahui ajaran sang nabi maka semakin bertambahlah rasa cintanya wa ma'rifatan dan semakin bertambahlah pengetahuannya tentang hakikat salawat yang ingin diminta lahu untuk sang nabi dari Allah taala maka dengan belajar syama'il Nabi, profil Nabi, maka akan meningkatkan kualitas sama, uh, kualitas ucapan solawat seorang muslim. Karena solawatnya orang yang betul-betul mengenal Nabi secara detail bukan hanya global itu tentu berbeda dengan solawatnya orang yang pengetahuannya mengenalnya dengan sang Nabi cuma global saja. Ya, sama-sama menyebut orang ya, orang yang ketika sama-sama menyebut nama seseorang orang yang menyebut nama seseorang dalam keadaan dia tahu betul kenal betul teman kenal dekat dengannya beda kualitasnya beda kualitasnya dengan orang yang tidak kenal <clears throat> maka kurang lebih gambarnya demikian kemudian uh, urgensi yang ketujuh Sesungguhnya sambail Nabi. Sesungguhnya profil Nabi dan sejarah Nabi. Sejarah kehidupan Nabi yang wangi, yang harum. Itu tu'adu manhaj hayatin. Adalah teranggap sebagai manhaj kehidupan. Adalah jalan hidup bagi setiap muslim yang mengharapkan untuk dirinya kebaikan, kemuliaan, dan kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat yurabba 'alaiha al-abna maka anak-anak muda atau generasi muda dididik di atasnya dan yunasya'u 'alaiha al-ajyal generasi kaum muslimin selayaknya ditumbuhkan di atasnya. Maka jika hada an jika generasi muda hada menyimpang anha dari samail Nabi, dari sirah Nabi, yang ini merupakan manhajul hayah jalan kehidupan seorang muslim hasalalhum wadhiya maka jadilah mereka orang-orang yang tidak urus orang-orang yang terlantar sebagaimana keadaan banyak ya, kan ya, generasi muda baik laki-laki ataupun perempuan indama ketika yammamu fi qira'atihim li wal akhbar ketika mereka bersengaja dalam pembacaan mereka terhadap, terhadap sejarah-sejarah hidup dan berita para tokoh mereka bersengaja untuk memilih sejarah hidup at-tafihat at-tafihin wa tafihat sejarah hidup orang-orang yang tidak bernilai dari kangan laki-laki ataupun perempuan Ye, ya, maka semangatnya adalah mengetahui profil artis ya, pemain sepak bola yang pecandu narkoba dan yang lain ya, dan mereka mereka tinggalkan ya, mengenal profil manusia paling mulia wa akhbar ad-da'iin wa ad-da'iat dan ya, memilih untuk mencari kabar dan berita, menelusuri kabar dan berita orang-orang yang tidak urus baik kalangan dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Minal hamal yaitu orang yang ya, orang yang tidak jelas hamal artinya bisa keluyuran siang dan malam yang tidak ada uh, manfaatnya maka ketika generasi kaum muslimin itu meninggalkan semangat mencari menelusuri berita tentang sang nabi dan tokoh-tokoh mulia yang lain e, tidak punya semangat untuk mengetahui biografi dan sejarah hidup sang nabi dan tokoh-tokoh mulia yang lain namun kemudian memilih eh, menekuni biografi, profil dan sejarah orang-orang yang tidak ada nilainya. Maka apa yang terjadi? Kaifa tartaba ala dalika al-inhirafu fil aqaidi wal ibadat. Maka dialah bagaimanakah terdapat dampak dari hal itu. Dampaknya adalah penyimpangan dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Karena tokoh yang dipuja, tokoh yang dikagumi adalah orang-orang yang tidak berkualitas. Orang-orang yang tidak berkualitas, tokoh yang dikagumi, musisi yang ujung-ujungnya mati bunuh diri. Ya. ya. Maka itu tokoh yang dikagumi itu yang Eh, diburu biografinya dan data data-data pribadinya maka yang terjadi adalah generasi muda kaum muslimin mengalami penyimpangan dalam masalah akidah dan keyakinan ada loyalitas kekaguman terhadap orang kafir dan tokoh-tokoh orang kafir ah, ini sudah penyimpangan dalam masalah akidah wal inhilal dan yang terjadi adalah eh, fil adab wal akhlak kadensi adab dan moral wal ikhtilal fil qiyam wal mawazin dan yang terjadi adalah rusaknya nilai dan tolak ukur. Ya, ketika generasi kaum muslimin itu tumbuh besar di atas ya, kegemaran mengetahui berita artis, musisi dan yang lainnya dan yang sejenis dengannya, apa yang terjadi? Terjadi kerusakan tolak ukur terjadi kerusakan tolak ukur. Apa itu orang hebat? Apa itu orang hebat? Itu rusak tolak ukurnya. Siapa itu pahlawan? Itu rusak tolak ukurnya. Pahlawan itu pencetak gol bola. Oh, itu pahlawan. Adapun orang yang tekun ngajar TPA, kemudian bisa membentuk generasi, ah tidak berguna di masyarakat. namun pencetak gol, nah, pula pahlawan besar. Pahlawan besar. Ini sebabnya maka rusaklah mawazin, tolak ukur. Tolak ukur siapa itu pahlawan, siapa itu orang hebat, siapa itu orang yang berjasa, siapa itu ya, ini semua tolak ukur, tolak ukur tentang hal ini rusak. Kenapa? Karena generasi kaum muslimin tumbuh besar membaca berita-berita ya, berita-berita tokoh-tokoh fiktif ya, jago-jago kemusyrikan ya eh, ya Naruto dan teman-temannya itu itu tumbuh besar anak SMP anak SD itu kenalnya kenal Naruto daripada sahabat Nabi nah, maka apa yang terjadi nah rusak rusak nilai ya, rusak nilai, maka ya, rusak nilai, rusak parameter. Padahal Islam datang mengajarkan itu semua. Nilai kebaikan, ya, nilai kepahlawanan, nilai kehebatan, nilai-nilai ini dan tolak ukur tolak ukur ini rusak. Sebabnya apa? Karena generasi kaum muslimin dididik dengan menekuni berita tokoh-tokoh yang tidak urus, tidak jelas, tidak ada tidak ada nilainya, tidak ada kualitasnya. Eh, maka siapakah kemudian wanita hebat? Oh, yang berani telanjang. Kemudian nanti jadi gelar dapat ratus sejagat atau apa. Nah, oh itu wanita hebat. Adapun kemudian wanita yang tutup aurat, yang mencetak generasi, nah itu wanita terbelakang. Ini terjadi, ini terjadilah perubahan mawazin, mizan tolak ukur. Ini sebabnya apa? Karena bacaan. Ini sebabnya adalah karena bacaan. Bacaan yang ditekuni oleh generasi muda kaum muslimin. Dan lebih eh, lebih mengkhawatirkan lagi ternyata bacaan orang ngaji yang nggak kalah beda masih kayak gitu. Udah rajin ngaji, udah rajin ke masjid, eh, masih komik saja kegemarannya, belum pindah. Katanya hijrah, nah, nah, nyatanya bacaannya tidak hijrah. Tidak kemudian bacaannya masih Naruto, detektif Conan dan yang lainnya. Nah. Bacaannya tidak hijrah, tidak pindah. Itu apa? Ya, maka kiam nilai-nilainya akan uh, eh, nilai-nilainya uh, maka belum ada perubahan uh, nilai perubahan kemudian mizan tolak ukur tidak berubah. Kalau ketika bacanya belum berubah, ini tidak berubah. Bisa dipastikan. Oh siapa orang yang hebat? Oh yang yang dan sakti mandarguna. Artinya apa? Yang sihirnya ampuh. Oh, itu orang hebat. Eh, karena itu apa? Itulah nilai yang diajar oleh Naruto dan eh, cerita-cerita uh, Jepang yang lain. Itu nilai sihir. oh Itu orang hebat. Oh, tokoh hebat. Eh, itu penyelamat bumi dan sebagainya. Nah, kalau ini bacaannya belum hijrah, belum pindah, nilainya belum nilai yang ada di hatinya, di kepalanya tidak pindah. Nilai tentang ya, tentang nilai, tentang tolak ukur, semuanya belum pindah. Yang terjadi apa? Ya, masih jalan di tempat. Ya, karena bacaan ya, toko, bacaan uh, uh, siar wal Akbar ini menanamkan ini memiliki muatan penanaman nilai dan tolak ukur. Oleh karena itu, fama ahwaja haula ilal auda asadiqah. Maka betapa mereka-mereka ini para penggemar cerita-cerita yang berita-berita yang tidak ada manfaatnya, boleh jadi tokoh nyata berupa musisi, pemain bola dan yang lain, ataukah tokoh-tokoh tidak nyata. Mereka-mereka ini sangat membutuhkan untuk al-audah sadiqah. Hijrah. Ini perlu hijrah. Hijrah bacaan. Hijrah bacaan tokoh. Hijrah berita. Berita tentang person. <clears throat> Maka mereka sangat membutuhkan al-audah as Kembali yang tulus. Ke jalan yang benar. Kembali yang tulus ke jalan yang benar yaitu kembali membaca dan menekuni As-Sirah Al-Atirah. Perjalanan hidup yang semerbak wangi. Perjalanan hidup sang Nabi. Perlu kemudian kembali kepada Asyama'il Al-Mubarakah. Mengenal profil-profil yang penuh berkah. Yang penuh manfaat. Liyaqifu al-hadal ma'in al-mubarak. Dengan itu mereka Waqafa alam mengetahui mata air yang penuh berkah. Manhal al-azbi. Tempat minum yang segar. Yang siapa yang waqafa alihim mengetahuinya. Dan mengamalkan petunjuknya. Maka akan terwujud baginya kesempurnaan kesalehan. Wal falah kesempurnaan keberuntungan, kebahagiaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesolehan itu akan diraih dengan sempurna bagi siapa saja yang secara sempurna mengetahui dan mengenal sang Nabi. Dan seluk beluk tentang beliau, profil beliau dengan segala macam seluk beluknya. Itu jalan menuju kesolehan yang sempurna. Bahkan itu jalan menuju keberuntungan dan kebahagiaan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan meneladani sang nabi, dengan mengikuti sang nabi dan Allah tetapkan bahasanya kesengsaraan di dunia dan di akhirat itu akan terwujud gara-gara menyelisihi sang nabi. Fa falil atba'ihi maka bagi pengikut sang nabi eh, terdapat hidayah, terdapat rasa aman, terdapat keberuntungan, kemuliaan, kecukupan, wanusrah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walayah dicintai oleh Allah, at mendapatkan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi para pengikut sang nabi tibul ais di dunia wal akhirah, kehidupan bahagia, kehidupan yang menyenangkan di dunia dan di akhirat wali mukhalifihi dan bagi siapa saja yang menyelisih sang Nabi maka yang didapatkan adalah kehinaan, kerendahan, ketakutan, kesesatan, al-khidlan, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka inilah uh, pentingnya uh, belajar samail Nabi demikian juga belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukti eh, bahasanya kita eh, ingin eh, mengubah pemahaman-pemahaman kita tentang berbagai macam nilai-nilai tentang tolak ukur eh, tentang tolak ukur ter, tolak ukur berbagai hal. Kemudian urgensi yang kedelapan bahasanya mengenal sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara kiat yang paling penting untuk menambah iman. Bahkan min a'dhamil umur dia mengenal sang Nabi adalah termasuk perkara paling penting yang menghadirkan iman. Itu jibul iman yang menyebabkan adanya iman untuk orang-orang yang sebelumnya belum beriman. Dan ini akan menjadi tambahan iman bagi orang yang telah beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, amlam ya'rifu rasulahum. Ya, fahum lahu mungkirun. Tidakkah mereka mengenal rasulnya? Mengenal sang rasul. Allah celak orang yang tidak kenal sang rasul. Ya, fahum lahu mungkirun sehingga mereka mengingkarinya, sehingga mereka tidak mengenalnya, tidak mengenalinya. Artinya sebenarnya mengenali sang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mujibaton, adalah satu hal yang mengharuskan dan sebab yang sangat penting untuk terwujudnya iman untuk orang yang belum punya iman. Dan di tengah-tengah manusia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam man dijumpai ada orang yang dhalla radahan yang berlalulah beberapa masa lamanya minaz zaman dari waktu. Maka di masa Nabi ada sejumlah orang yang sekian waktu lamanya dia adalah orang yang keadaannya tidak ada di muka bumi ini, orang yang lebih dia benci dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada orang yang sampai demikian? Sang Nabi adalah manusia yang paling benci yang ada di muka bumi ini. Disebab ayah al kadiba Disebabkan karena e, propaganda bohong. E, disebabkan propaganda bohong yang dilancarkan oleh orang-orang yang benci dengan Nabi. Wal isya'ah al-athimah. Disebabkan karena isu, karena rumor. Yang itu e, athimah yang dosa karena itu adalah isu yang bohong. Yang sama sekali tidak benar. Maka karena faktor ini, e, karena Eh, faktor tekanan eh, pembentukan opini yang dilakukan oleh media massa di masa silam. Ya. Ya, media massanya berupa eh, berita yang tersebar dan sebagainya. Maka banyak orang yang menjadikan sang Nabi sebagai manusia yang paling dia benci yang ada dari sekian banyak manusia di muka bumi ini. Itu semua karena pembentukan opini publik yang dilakukan oleh media massa. Ya, itu dengan menyebarkan berita-berita bohong, isu-isu yang tidak jelas. Namun ternyata yang benci setengah mati ini yang tidak kenal Nabi. Namun tatkala anroa muhayyahu, tatkala orang ini kemudian melihat wajah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqafa ala siratihi. Kemudian mengetahui perjalanan hidup Nabi. ankes kath bin dia tahu secara dekat. Secara dekat, secara langsung dia tahu bagaimanakah keadaan sang Nabi. Ketika masih ya, ketika dia bukan jadi ketika dia belum sampai Mekah, oh beritanya sangat mengerikan. Ini manusia paling bejat ya, yang ada di muka bumi ini. Dan setelah ketemu langsung, setelah kemudian tahu keadaannya dari dekat, bukan lagi katanya, namun lihat sendiri maka eh, waro'a ada bahwa muamalatah kemudian dia lihat bagaimanakah adab yang mulia dari sang nabi bagaimanakah pergaulan sang nabi dengan manusia-manusia sekelilingnya maka apa tahawwala min saati, maka pada waktu itu juga dia berubah sehingga jadilah tidak ada di muka bumi ini satupun manusia yang lebih dia cintai daripada sang nabi sallallahu alaihi wasallam maka terjadi perubahan yang drastis 180 derajat dari menjadikan sang nabi sebagai manusia yang paling dibenci menjadi manusia yang paling dicintai. Gara-garanya apa? Mengenal sang nabi. Mengenal profil sang nabi. Maka ini menunjukkan pentingnya mengenal profil beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mentelaah sirah nabawiyah, maka dia akan jumpai kisah banyak orang itu orang-orang yang masuk Islam dan sebab e, keislamannya adalah karena mengetahui sama'il Nabi. Mengetahui profil Nabi. Mengetahui akhlak Nabi. Mengetahui adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah makna firman Allah Azza wa Jalla. Fabima rahmatin minallahi e, Maka dengan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah, maka engkau adalah orang yang memiliki e, lemah lembut memiliki akhlak yang mulia eh, yang sumbernya adalah lemah lembut. Seandainya engkau adalah orang yang keras, eh, seorang yang kasar dan keras hatinya, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Inilah delapan eh, delapan urgensi belajar sama il Nabi. Ila ghayyi dzalika minal fawaid azimah. Yang jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya masih terdapat manfaat-manfaat yang lain yang merupakan manfaat-manfaat yang agung dan buah-buah yang e, mulia yang akan dipetik oleh orang-orang yang Allah muliakan yaitu orang-orang yang Allah beri taufik untuk mengaji untuk mengkaji sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu siapa yang menginginkan adab yang sempurna, siapa yang menginginkan akhlak yang terbaik, maka dia tidak akan menjumpainya kecuali dalam akhlak Nabi, kecuali dalam perilaku Nabi, kecuali dalam adab sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka realita ini ya tolak, mengharuskan perhatian yang lebih untuk mengkaji samail Nabi, mengkaji akhlak Nabi, adab Nabi, Shallallahu Wasallamu alaihi. Dan dalam kesempatan kali ini dan di tempat ini akan aku kutip dua teks yang penting berkenaan dengan hal ini. Yang pertama adalah perkataan e, salah satu ulama salaf Sufyan ibn Uyainah rahimallahu taala yang diatkan oleh Al-Khatib Al-Badardi Asy-Syafi'i di kitabnya Muqaddimah di Muqaddimah kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adab Sami. Ya, buku beliau tentang ada penuntut ilmu. <clears throat> Bisnadi dengan sanatnya ya, dengan sanad yang dibawakan Al-Khatib Al-Baghdadi ilaihi sampai Sufyan ibn Uyainah. Anahu kana yakul adalah Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang paling penting. Fa alaihi turadul asya'u. Maka ya, dengannya lah ditimbanglah segala sesuatu. Maka segala sesuatu kita timbang dengan akhlak Nabi. Kita timbang dengan sirah Nabi. Kita timbang dengan haji atau perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala hal, maka semua yang mencocokinya itulah kebenaran. Dan semua yang menyelisihinya bertolak belakang dengannya, fawal batil itulah kebatilan. Kemudian perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad di mana beliau mengatakan pada saat beliau menjelaskan kedudukan para rasul alaihi salawatullahi wasalamu beliau katakan bahasa mereka para rasul adalah timbangan yang berat di al aqwali ma'amali ma'akhlaqihim yang dengan perkataan, perbuatan dan akhlak mereka para rasul maka berbagai macam perkataan manusia ditimbang berbagai macam akhlak manusia ditimbang dan berbagai macam aktivitas dan perilaku manusia ditimbang. Dan dengan mengikuti para rasul maka terbedakanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan kesesatan. Maka ada kebutuhan vital terhadap sang rasul. Kebutuhan vital untuk mengenal sang rasul dan mengikuti sang rasul atau para rasul itu lebih besar daripada kebutuhan badan kepada rohnya, kebutuhan mata pada cahaya, dan kebutuhan nyawa terhadap kehidupan. Fa'ayu darotin wahajatin furidat, maka semua kebutuhan yang mendesak dan semua kebutuhan furidat yang diwajibkan fadarutul abdi maka kebutuhan vital seorang hamba dan kebutuhannya kepada para rasul fauqoha jauh lebih banyak jauh lebih mendesak daripada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka bagaimanakah sangkaanmu dengan orang yang jika hilang dari diri Anda petunjuknya dan ajarannya sekejap saja akan matilah hati Anda. Dia adalah eh, itulah petunjuk sang nabi yang mulia dan sang nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak mengetahui petunjuk Nabi dan ajaran Nabi satu kejap saja akan rusaklah hatinya. Akan jadilah manusia ini seperti ikan yang meninggalkan air lantas diletakkan di tempat wajan penggorengan alias ya, mati. Fahalul abdi maka keadaan seorang hamba ketika hatinya berpisah dengan ajaran para rasul adalah sebagaimana keadaan hal ini, keadaan ikan ini. Bahkan keadaannya lebih gawat lagi. Akan tetapi tidak akan ada yang bisa merasakan ya, kegawatan ini kecuali hati yang masih normal. Kecuali hati yang masih hidup sehat. Kalau hatinya hati yang sakit, maka hati yang sakit, ya, maka itu sebagaimana kata penyair, wa mali jurhi bimayitin ilamu dan melukai orang yang sudah mati itu tidaklah menyebabkan dia merasa sakit. Oleh karena itu maka jika kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu dikaitkan dengan petunjuk sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib atas setiap orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan menginginkan selamatnya dirinya dan bahagia dirinya wajib baginya untuk mengenal min hatihi mengenal petunjuk Nabi dan sirah perjalanan hidup Nabi wasyaknihi dan segala sesuatu berkaitan dengan sang Nabi dengan satu perkenalan yang mengeluarkan dia dari golongan orang-orang yang bodoh dan tidak mengenal sang Nabi sehingga masuklah dia dengan sebab mengenal petunjuk dan Eh, keadaan sang Nabi ini masuklah dia dalam hitungan para pengikut sang Nabi golongannya dan kelompok sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia dalam masalah ini dalam masalah mengenal sang Nabi mengenal sirahnya mengenal keadaannya bainal mustaqil dan mustakfir ya, bertingkat-tingkat ada yang sedikit ada yang banyak pemahrum dan ada yang belas sama sekali tidak tahu dan karunia adalah di, adalah di tangan Allah. Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Ya, sekian perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Walhasil kesimpulannya siapa eh, sesungguhnya di antara nikmat Allah atas seorang hamba di antara nikmat Allah yang besar manakala Allah mudahkan baginya memiliki hubungan dan hubungan dengan profil manusia pilihan sallallahu alaihi wasallam dan keadaan-keadaan beliau yang mulia dan ini mengenal profil sang nabi adalah pintu besar dari berbagai macam pintu-pintu kebaikan dan mengenal sang nabi adalah kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Kemudian setelah itu kita membahas kemudian e, pensarah membahas tentang masalah kitab ini yaitu kitab Sama'il Nabi karya At-Tirmidzi. Kemudian kitab yang penuh berkah ini yang ada di hadapan Anda itu Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi adalah termasuk kitab yang paling agung dan paling besar manfaatnya. Kitab yang paling agung yang ditulis tentang Sama'il Nabi. Waqat ata mu'allifuhu. Maka penulis kitab ini membawakan di kitab ini ala uyun hadal maudu'. membawakan mata air-mata air, topik ini permatanya wajawamihi dan hal-hal yang Eh, jamiknya, hal-hal yang lengkap tentangnya. Kemudian beliau urutkan dengan urutan yang sangat indah. Wajah maaf beliau kumpulkan dengan pengumpulan yang ringkas. Maka buku ini bukalah buku yang panjang lebar, yang membosankan. Tidak pula terlalu ringkas, al-mukhil, sehingga tidak sempurna. Fawa mutawasitun, maka buku ini adalah pertengahan, fi dalam ukuran, namun lengkap topik-topiknya. Waqat asara ila dalika dan hal ini telah diisyaratkan, telah disinggung oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir ash syafii taala di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan dan banyak orang telah menulis tentang Sama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama terdahulu dan sekarang. Yang dimaksud sekarang sekarang di masa Ibnu Katsir. Kutuban katsiratan buku yang jumlahnya sangat banyak. Ada yang buku khusus, mufrodah, dan ada yang tidak merupakan buku khusus. Non satu bab khusus dari buku yang eh, buku besar yang ditulis oleh sang penulis. Wa min ahsani man jama'a fi dalika. Dan termasuk orang yang paling bagus mengumpulkan sama'il Nabi. Sehingga dia memberikan faedah wa ajada dan demikian bagus apa yang beliau lakukan adalah al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at tirmidhi eh, rahimallahu taala maka beliau khususkan tentang hal ini yaitu Sama'il Nabi kitab yang terkenal yaitu Syama'il dan kata Ibnu Katsir wala nabihi sama'un mutasilun bihi dan kami punya sanad eh, sanad sama'i yang bersambung langsung sampai pada penulis itu sampai kepada Imam Tirmidzi. Eh, sanatnya sanat sama'i artinya uh, Ibnu Katsir mendengar utuh gurunya membacakan kitab Sama'il dari awal sampai akhir, gurunya mendengar utuh dari gurunya dibacakan kitab Sama'il dari awal sampai akhir dan seterusnya sampai Imam Tirmidzi. Sekian perkataan Ibnu Katsir. Thumma kemudian uh, Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan uyuna mata air atau hal-hal yang demikian bagus yang dibawa oleh Tirmidzi di dalam kitabnya. Kemudian beliau tambahi sejumlah hal yang penting yang ini dibutuhkan oleh para ahli hadis dan ahli fikih. Eh, bada'ahu <clears throat> dia mulai dengan menjelaskan tentang Eh, kegantengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-bahir yang bersinar terang dan keindahan sang Nabi yang demikian indah. thum sara'a dan beliau mulai setelah itu membawakan uh, al-jumal wal tafasil uh, sejumlah hal-hal dan rincian-rincian dan disampaikan oleh Muhammad ibn Abdul Rauf al-Munawi yang wafat tahun 1000 31 Hijriah di Muqaddimah Sarabliya untuk Syama'il. Beliau katakan kitab Syama'il ini adalah karya ulama riwayat dan ulama dirayah Imam At-Tirmidzi. Semoga Allah jadikan kuburnya adalah salah satu taman surga yang wanginya lebih wangi daripada bau miski, bau kasturi, asadi, asadi artinya juga kasturi. Dan kitab Samail ini adalah kitabun wahidun, buku satu-satunya di bab ini. Tak ada tandingnya. Faridun satu-satunya dalam masalah sistematikanya. Was isti'ab dan kelengkapan isinya. Lam ya'tilahu ahadun. Tidak ada satupun ulama yang ya, memiliki karya dan buku semisal kayak Tirmidhi ini atau yang serupa dan mirip-mirip dengannya. Dan Tirmidhi menempuh di buku ini satu metodologi, satu penataan yang sangat indah dan rosohah dan beliau pasangkan eh, di, beliau pasangkan yaitu beliau masukkan dalam kitabnya ini uyunal akhbar akbar eh, mata air mata air berita al athar dan keindahan berbagai macam riwayat tersian betul-betul dipasang secara apik hatta udda dalikal kitab sehingga terhitunglah kitab Samail ini minal mawahib. Ini adalah di antara mawahib, di antara anugerah dan karunia Allah untuk Imam Tirmidzi. Dan kitab ini Tarafil Masyarik wal Maghrib. Kitab yang sangat populer, sangat kondang, terbang dan tersebar di sisi timur dan baratnya negeri-negeri Islam. Ya, demikian uh, eh, intah sekian perkataan uh, Al-Munawi dan demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah waqala mula al-qari al-Hanafi rahimallahu taala. Mula al-qari al-Hanafi mengatakan wa min ahsani ma sunifa fi masyailihi dan buku termasuk buku yang terbaik yang ditulis tentang Sama'il Nabi dan akhlaknya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab At-Tirmidzi yang ringkas yang memuat tentang perjalanan Nabi dalam bentuk yang paling sempurna. Di mana orang yang mentelaah buku tersebut seakan-akan dia melihat wajah sang Nabi, wajah dalikal janab. Janab makna asalnya adalah sisi, e, maksudnya adalah sang Nabi. Wayara dan dia akan melihat sisi-sisi keindahan yang mulia sisi-sisi keindahan sang Nabi yang mulia fikuli babin dalam semua bab. Semana kala kemudian Mula Al-Qari menukil dari Ibnul Jazari Nadman satu bait syair Asanafi wa ajada satu bait syair yang bagus dan bagus yang ya, yang bunyinya akhilaya wahai orang-orang yang kucintai Insata al-habibu wa rab'uhu jika jauh sang kekasih dan rumahnya wa azza talaqihi dan sangatlah sulit berjumpa dengannya wa na'at manaziluh karena jauhlah rumahnya wa fatakum antubasiruhu bi'ainikum dan terluputlah dari kalian untuk bisa memandanginya dengan mata kalian maka tidaklah terluput dari kalian mendengar hadi sama iluh sama ilnya profilnya ya, maka berarti sang nabi uh, al-habib sang kekasih artinya sang nabi wahai orang-orang yang kucintai ya, jika kalian tidak bisa ya, berjumpa dengan sang kekasih hati sang nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena kalian tidak dan kalian tidak bisa berkesempatan untuk melihatnya dengan mata kepala, maka sesungguhnya tidaklah hilang dari kalian kesempatan untuk mendengar dan menyimak bagaimanakah profil sang, ke, sang kekasih hati, kekasih hati setiap muslim, sang Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nukilan atau kutipan dari para ulama yang menyanjung buku ini dan menjelaskan sisi indahnya dan faedahnya buah dan pengaruhnya yang banyak. Demikian juga perhatian para ulama terhadap buku ini yaitu sama il-Tirmidzi di masa silam ataupun masalah sekarang tanawaat sangat variatif dan sangat berbilang. Ada yang membuat ringkasan untuk ini, untuk buku ini. Ya, ada yang membuat tahdib, ya, sisi ulang sistematikanya. Ada yang mencarah, ada yang mentahkik meneliti keotentikan e, naskahnya nazim ada yang mengubahnya menjadi sair dan yang lainnya yang semuanya adalah upaya yang sangat banyak yang manfaat yang diberikan sebagai pelayanan terhadap kitab ini. Ditambah idofatan ditambah sejumlah majelis ilmiah yaitu pengajian yang diadakan limudarasatihi untuk mengkajinya dan membicarakannya. <clears throat> Di catatan disampaikan dan Allah telah memuliakanku dengan mencara buku yang penuh berkah ini dalam 45 majelis di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam audatu hasiluha aku letakkan inti dari pembahasan di pengajian tersebut dalam kitab ini Iya, iya, iya. bahwa saya dan wasiat para ulama untuk perhatian dengan kitab ini dan mengambil manfaat dan mengutip faedahnya wa faraidihi ya, dan hal yang unik yang ada badannya yang tidak ada pada kitab yang lain wa manafihi dan manfaatnya manfaat dan manfaat-manfaatnya yang agung. Wa badan. Al-Imam at tirmidhi rahimallahu taala membuat urutan dalam kitab Sama'ilnya urutan yang sangat jeli. Beliau melakukan pembagian yang sangat indah. Fajalahu beliau jadikan buku ini 56 bab. Ya, dan beliau kumpulkan di sini ada 415 hadis. Ya, di kitab ini ada 500 415 hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mulai dengan membahas sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tinggi badannya, warna kulitnya, kemudian membahas tentang rambutnya, kemudian sifat wajihihi, deskripsi wajah Nabi, dan yang lainnya yang merupakan sifat-sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adba Adalika beliau lanjutkan dengan membicarakan tentang barang-barang kebutuhan Nabi dan barang-barang milik Nabi wa mataihi dan barang-barang yang ada di rumah Nabi. Maka beliau sebutkan penjelasan berkenaan dengan bagaimanakah pedang Nabi, bagaimanakah pakaian Nabi, dan perkara-perkara yang lain. Kemudian setelah itu beliau berpindah kepada membicarakan tentang profil akhlak, adab, dan interaksi Nabi dengan yang lain. Setelah itu beliau uh, membahas tentang ibadah uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau tutup bukunya ya, yaitu buku Samail ini dengan bab tentang melihat Nabi di mimpi. Fadakar maka beliau sebutkan Fidimni madhukra minal athar madhakar minal athar fi bagian dari asar-asar riwayat-riwayat yang beliau sebutkan beliau sampaikan tawabit kaidah kaedah seputar mimpi melihat Nabi wa mada dan sejauh mana kebenarannya seandainya itu waqa'at terjadi dan dialami oleh seorang hamba dan di antara kaidah tentang mimpi ini sebagaimana akan dijelaskan di penutup kitab ini insyaallah Allah mimpinya adalah mimpi yang benar, maka manakala orang yang mengalaminya mengetahui sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya oleh karena itu tatkala ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiallahu ma ini ra'aitun Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam." Aku mimpi melihat Nabi. Maka apa respon eh, Ibnu Abbas? Sifli man ra'aita deskripsikan kepadaku orang yang kau lihat dalam mimpimu. Seperti apa gambarannya? Setelah orang tersebut menggambarkan orang yang dia lihat dalam tidurnya, lantas Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata kepadanya, seandainya engkau melihatnya dalam kondisi tersadar, yaitu ketika beliau masih hidup, engkau tidak akan mampu menggambarkan ya, fisik beliau melebihi apa yang tadi engkau sampaikan. Artinya benar yang kau mimpi apa ciri-ciri yang kau sampaikan tadi sama persis itulah ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya engkau ketemu langsung dengan Nabi, kemudian kau cerita bagaimanakah wajah Nabi, ya, tubuh Nabi, maka engkau ya, maksimal bisanya adalah sebagaimana yang tadi baru saja kau tuturkan. Artinya itu 100% sama persis dengan memang betul uh, sama persis dengan 100% sama dengan nabi di alam nyatanya. Ya, maka fakana ya, maka ini menunjukkan dari sikap Nabas ini ya, eh, menunjukkan bahasanya ya, respon yang tepat ketika ada orang mengaku ya, bermimpi melihat Nabi adalah tolong gambarkan bagaimanakah orang yang kau lihat dalam tidur itu. Ya, maka jika sama persis dengan apa yang ada di sini di Samail Nabi, ya, maka bisa kita ya, katakan benar engkau melihat sang Nabi. Maka di antara hal yang indah yang dilakukan oleh musannif penulis itu At-Tirmidzi, beliau mulai bukunya dengan menyebut sifat fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian ditutup dengan bab tentang mimpi berjumpa dengan Nabi. Untuk menunjukkan bahasanya orang yang mimpi, mimpi siapa yang mimpinya berjumpa mimpi bersemu Nabi adalah mimpi yang benar, manakala mimpi tersebut sesuai dengan apa yang telah dibahas dari depan. Ini, apa yang dibahas dari depan dari berbagai bab yang dilewati nah kok Nabi itu dilihat seperti itu pakaiannya wajahnya matanya hidungnya dan seterusnya nah maka itulah orang yang betul-betul melihat Nabi di alam mimpi. Waktu kala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melihatku ketika tidur, sungguh dia telah melihatku. Karena setan layatamathalubi tidak bisa e, menyerupakan diri denganku, dengan fisikku, yaitu yang betul-betul fisik Nabi. Faedah maka jika demikian mengetahui sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki faedah yang besar diantaranya antaranya adalah ayat ya, ma taalak berkaitan dengan tahakkuk memastikan keabsahan mimpi dan tidak sahnya mimpi dan telah tergelincir dalam masalah ini dalam bab ini banyak kaki manusia dan telah tersesat dalam masalah ini banyak kelompok manusia Fakam maka betapa banyak orang yang atahum atin didatangi oleh seseorang satu sosok dalam tidurnya Wakal kemudian sosok tadi mengatakan itu loh yang kamu lihat di sebelah sana itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi tidaklah rupa yang dilihat oleh orang tersebut rupa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip di buku-buku Samail yang dikutip di buku-buku Sirah maka tidaklah apa yang dilihat oleh orang tersebut bukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang terjumus dalam berbagai macam bid'ah dan penyimpangan serta berbagai macam ibadah dan dikir yang tidak pernah Allah ajarkan. Bisa dengan anggapan bahwasannya ibadah tersebut dibangun di atas mimpi melihat sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggal dunia kecuali setelah Allah sempurnakan agamanya dan Allah lengkapkan nikmatnya. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku yaitu nikmat eh, nikmat agama. Wa raditu lakumul Islam madina dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu wajib bagi kalian untuk merasa ridho dan puas eh, dengan Islam sebagai jalan hidup sebagai uh, aturan hidup. Kemudian tentang nama yang benar untuk kitab ini. Suma inna hadal kitaba. Kemudian buku ini nama yang diberikan oleh penulis adalah Sama'il Nabi. Nama asli yang diberikan oleh penulis adalah Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diketahui dari sejumlah naskah uh, tulisan tangan untuk kitab ini yang naskah tulisan tangan untuk kitab ini Al-Adida ada beberapa di sana tertulis Sama'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal kadalika seperti itu e, minta semiati dari penamaan yang disampaikan oleh ulama terdahulu untuk kitab ini maka ulama-ulama terdahulu pun menyebut kitab ini dengan sebutan Sama'il Nabi Ya, wakat yaktasiru ba'duhum dan sebagiannya meringkas judul buku ini sebagaimana telah lewat kita dapatkan di perkataan Ibnu Katsir dengan menyebutnya dan menamainya dengan kitab As-Samail dengan membuang mudhaf ilaih kemudian mudhaf ilaihnya diganti dengan al yang alnya ini adalah lita'rif untuk menunjukkan ma'rifat wa hadzal ikhtisar dan peringkasan judul kitab yakti kathiran ini satu hal yang sangat banyak terjadi dan dilakukan oleh para ulama. Maka misalnya ada sebutan kitab Al-Umdah sebagai ganti dari Umdatul Ahkam. Maka disingkat dengan Al-Umdah. Ada kemudian disebut Al-Mizan, singkatan dari Mizanul i'tidal karya ad dahabi Ada kemudian eh, disingkat Al-Fatah, sebagai singkatan dari Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Ada At-Taisir sebagai singkatan dari Taisir Azizil Hamid. Ya, Sarah Kitab Tauhid demikian seterusnya. Ya, dan boleh jadi singkatan ya, singkatan itu terkadang tidak dengan kata depannya misalnya zadul ma'ad fi haji khairil ibad itu disingkat dengan kitab Al-Hadiyu. Bukan Azad. Az ya, namun Al-Hadiyu. Singkatan singkatan nama kitab tidak mesti eh, dengan eh, ngambil bagian depannya. Boleh jadi tengahnya. Contohnya ya, Zadul Ma'ad disingkat dengan Al-Hadiyu. Kemudian sebagian ulama belakangan menambahkan pada kata-kata Samail ini dengan kata-kata Muhammadiyah. Fakal Samail As-Samail Al-Muhammadiyah. Oleh karena itu maka tambahan kata-kata Muhammadiyah itu mutaakhirah, itu muncul belakangan. Meskipun ini satu hal yang tidak masalah dari sisi makna sama saja. Sama il Nabi ya, sama il Muhammadiyah itu sama. Dan Allah telah dan sungguh Allah telah memberikan kemudahan untukku dan dialah Al-Mu'in yang menolong dan memberikan taufik untuk idat menyiapkan sarah ini sarah untuk kitab As-Sama'il dan kujadikan eh, sarah ini sarah yang pertengahan bukan panjang lebar yang membosankan tidak pula terlalu pendek al-mukhil yang tidak sempurna yang cacat catatan kaki dan aku mendapatkan faedah dari sisi kualitas hadis untuk kitab ini Aku mengambil faedah dari Mukhtasar Samail karya Al-Albani dan buku-buku Al-Albani yang lain. Rajian min Allah, aku berharap kepada Allah agar memberikan manfaat dengan cara ini dan aku berharap agar Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa asra'u al-an dan saat ini aku mulai fil maksud apa yang jadi maksud seiring mohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala taliban mencari bantuannya dan kemudahan darinya serta taufiknya. Sesungguhnya beliau sematalah al muafiq yang memberi taufik tiada sekutu baginya. Kemudian kita uh, masuk kepada bab yang pertama, babun majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab e, riwayat-riwayat yang ada tentang fisik, deskripsi fisik rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-musannib aqada membuat hadi terjemah. Terjemah artinya judul bab. Beliau membuat judul bab ini libain untuk menjelaskan hal-hal berkaitan dengan sifat fisik sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khalqiyah di sini khaknya di fatkah bukan di dhammah. Nanti kalau khuluqiyah artinya akhlak. Maka nanti yang akan dibahas di bab ini tentang atul, tentang tinggi badan Nabi, tentang warna kulit Nabi, tentang rambut Nabi dan yang lainnya. Adapun sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sangat banyak akan disebutkan fitarajim lahiqah di judul-judul bab berikutnya. Dan sungguh Allah telah memuliakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bi akmal wa ajmali sifati al-khalqiyah dengan sifat fisik yang paling sempurna dan paling indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan sang nabi dengan afdali sifatil khuluqiyah, ya, sifat akhlak yang paling utama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitabnya Al-Jabus Sahih wa yatahaddas ketika beliau membicarakan tentang tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau adalah fisik Nabi dan rupa Nabi min akmali suar termasuk rupa yang paling sempurna wa atam yang paling sempurna dan yang paling memuat paling lengkap memuat sisi-sisi indah adalah ala kamalihi menunjukkan kesempurnaan sang nabi maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan sang nabi dengan fisik yang indah dan rupa yang indah. Terkumpulah sehingga terkumpulah pada diri sang nabi berbagai macam sisi keindahan, keindahan fisik, keindahan rupa dan keindahan akhlak mulia. Ya, maka berdasarkan paragraf yang kita baca ya, maka bisa kita katakan bahasanya Ya, laki-laki paling ganteng itu Nabi. Beliau lebih ganteng dari Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan sang Nabi dengan akmal wa ajmal sifat al-khalqiyah. Sifat fisik yang paling sempurna dan yang paling indah. Maka beliau adalah manusia yang paling ganteng. Ya, manusia yang paling ganteng. Sebagaimana nanti akan kita jumpai Eh, riwayat dan pertuturan sahabat ya, yang eh, ketika itu memandangi memandangi wajah sang nabi kemudian dan ketika itu malam purnama kemudian saya melakukan studi komparatif antara eh, purnama dengan wajah sang nabi kesimpulannya nabi lebih cantik lebih rupawan lebih indah daripada purnama wajah nabi lebih lebih indah daripada bulan purnama. Ya, qalal musannifu rahimallahu taala maka Imam tirmidhi rahimallahu taala mengatakan akhbarana Abu Raja yang nama aslinya adalah kutaybah ibn Sa'id dari Malik ibn Anas Imam Darul Hijrah Imam Madhab ya, An Rabi'ah ibn Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan ya, Rabi'atul Ra'i guru gurunya Imam Malik dari Anas bin Malik sahabat Nabi annahu sahabat dan pembantu Nabi radhiyallahu anhu beliau annahu sami'ahu yaqul uh, eh, Rabi'at Rabi, Rabi Ra'i mendengar Anas bin Malik mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil al-ba'in Beliau bukanlah orang yang jangkung, yang terlalu jangkung. Al-ba'in, ba'in itu artinya berbeda, kontras dengan yang lain karena terlalu tinggi. Wala bil qasir, namun Nabi itu juga bukanlah pendek, ya, bukan pula cebol, bukan jangkung yang terlalu jangkung, bukan pula cebol. Wala bil abiyat al-amhaq, Beliau bukan pula warna kulitnya bukalah putih yang terlalu putih yang jelek. Walabil adam bukan pula sawo matang yang terlalu gelap. Walabil jadi al qatati dan rambut Nabi bukalah keriting yang terlalu keriting. Walabil basti bukan pula rambut yang lurus. Maka rambut Nabi pertengahan antara keriting dan lurus. Kalau keriting e, bukan, lurus juga bukan. Ba'athahullahu ta'ala arala ra'si arba'ina sana. Allah mengangkatnya dan mengutusnya sebagai Rasul saat beliau berusia 40 tahun. Kemudian tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan Allah wafatkan dalam usia 60 tahun dan ketika beliau wafat laisa fi ra'yihi wala walihyatihi tidak ada di rambut kepala beliau tidak pula ada di jenggot beliau tidak sampai ada 20 helai rambut berwarna putih maka ketika Nabi wafat di total putih yang ada di jenggot dan ada di uh, kepala tidak sampai 20 helai Ya, maka uh, uban itu tidak merata di seluruh uh, atau mendominasi rambut kepala beliau atau mendominasi jenggot beliau tidak. Tidak, tidak sampai 20 helai, tidak sampai 20 helai. Ya, catatan kaki akhwajal Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Demikian juga hadis ini dilihatkan oleh at tirmidhi di kitabnya Jami' Tirmidhi yang terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidhi. Maka Tirmidhi meriatkan hadis ini di dua kitabnya, di Jami' Tirmidhi ada, di sini di Sama'il Nabi juga beliau bawakan. Maka e, perkataan Anas radhiallahu anhu yang dia 10 tahun jadi pembantunya Nabi, maka tentu beliau sangat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawil albain wala bil qasir. Maka adalah penjelasan tentang tinggi badan Nabi. Nabi itu secara tinggi badan dalam bahasa Arab disebut rabaatun. Apa itu rabaatun? Rabaah itu artinya pertengahan antara tinggi yang terlalu jangkung, ya, al-mufrid yang terlalu berlebih-lebihan dalam tinggi dan pendek. Namun tentu tolak ukurnya adalah pendeknya orang Arab, ya, bukan pendeknya orang Jawa. Ya. ya. namun bukan pula pendek dengan tolak ukur orang Arab. Allah uji jismuhu, yaitu yang badannya itu ngumpul, kisaran karena pendeknya. Dan kalau kemudian di, di amat-amati, maka beliau lebih dekat kepada tinggi daripada kepada jangkung daripada ya, pendek alias jebol sebagaimana ditegaskan dalam sebagian riwayat. Oleh karena itu maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendeskripsikan Nabi bahasanya beliau bukanlah orang yang ya, tinggi yang terlalu jangkung ya, dan tanpa menyebutkan sifat kebalikannya yaitu pendek karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat untuk disebut tinggi. Bain itu ada yang mengatakan dari kata-kata bana binu bayanan artinya dhahara yang jelas. Sehingga bisa diterjemahkan tinggi dan jangkung yang jelas jangkungnya. Wakil dan ada yang mengatakan dari bana bunu baunan artinya bauda yang jauh. Tinggi yang jauh dibandingkan yang lain. Ya, maka ba'in dalam hadis ini ada dua penerjemahan. Boleh diterjemahkan dengan Nabi itu bukanlah orang yang sok-soknya e, tinggi yang sangat jelas tingginya. Boleh juga diterjemahkan dengan Nabi itu bukanlah orang yang tinggi, yang tingginya kontras jauh dibandingkan yang lain. Wal makna intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tingginya itu tidaklah keluar dari batas proporsional, namun tinggi yang proporsional. Kemudian selanjutnya wala bil abiyat al amhak wala bil adam. Ini penjelasan tentang warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam bahasa Arab ada kata-kata abiyadu amhak itu artinya adalah putih yang putihnya itu adalah putih yang murni, tidak bercampur dengan sumrah, tidak bercampur dengan warna sawo matang, tidak pula bercampur dengan humrah, dengan warna merah atau yang lain. Sedangkan Adam itu dalam bahasa Arab artinya asmar, artinya sawo matang. Uh, wal makna dan maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih, namun bukan tidaklah terlalu putih. Namun warna kulit Nabi itu juga bukan cenderung gelap alias sawo matang. Namun nanti sebagaimana akan dijelaskan saya di Fibadil Ahadis sebagaimana yang ada di sebagian hadis yang nanti akan kita baca warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu putih yang bercampur kemerah-merahan musrobun bihumrotin putihnya putih yang bercampur dengan warna merah kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang gambaran rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka rambut Nabi itu pertengahan bukan ja'dil kotot ja'dil kotot artinya terlalu merungkul kata orang Jawa ya, keriting yang uh, mengkrul, yang terlalu keriting. Wal ju'udah al mutadakhilah, keriting yang satu dengan yang lain saling masuk. Ba'duhu fi ba'din. Ya, keribu, eh apa? Ya, keriting yang terlalu keriting apa namanya bahasa Indonesia ya? Ya, ya. ya keriting yang keritingnya itu betul-betul bundet, ruwet, Kayak keritingnya Supermi dan teman-temannya itu. Ya, al-ju'udah al-mutadakhil. Ya, keriting, ju'udah keriting al-mutadakhil yang saling masuk satu dengan yang lain, tidak beraturan. Ba'duh fi ba'din sebagian rambut, sebagian keritingnya itu masuk ke keriting yang lain. Jadi ruwet, bundet, tidak bisa disisir. Nah, itu kalau Ju'udah mutadakhil ba'duhu ala ba'din itu nggak bisa sisiran. Keriting yang nggak bisa sisiran. Kenapa? Ya, nanti sisirnya nabrak, nabrak ikatan ini, nabrak ikatan ini nggak bisa. Ya, nah, dan itu keriting yang terlalu keriting, keribu. Ya. Uh, ah, al mutalawi ba'du ala ba'din yang uh, yang berkelok-kelok sebagainya atas yang lain lucu udatihi karena sangat keritingnya. Namun rambut kepala Nabi itu juga bukan lurus sempurna. Wa asar al-mustarsal, lurus yang lepas. Namun Nabi itu rambutnya pertengahan di antara itu, yaitu ya, lurus bergelombang. Kemudian Kata Anas bin Malik, Allah mengutus sang Nabi saat beliau berumur se-40 tahun dengan hitungan ya, Hijriah, dengan hitungan Komariah. Artinya Nabi Nubi'a diangkat sebagai Nabi pada saat genap. Ya, Raksi di sini artinya genap. Ya, Atama setelah genap umurnya 40 tahun dengan perhitungan ya, dengan perhitungan Hijriah atau dengan perhitungan Komariah. Kemudian beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun setelah diangkat sebagai sebagai nabi dan terdapat dalam sebagian riwayat kalau nabi tinggal selama 13 tahun. Itulah jangka waktu tinggalnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah setelah bi'tsah. Bi'tsah itu diangkat sebagai Nabi. Maka beliau diutus setelah genap berumur 40 tahun kemudian berhijrah ya, ba'da an akmala setelah 30 13 tahun menjadi nabi. Sehingga ya, sebagaimana kata Ibnu Jauh di, di Sifatus Safah dimaknailah perkataan sahabat yang mengatakan kalau Nabi di Mekah selama 10 tahun itu dimaknai dengan jangka waktu Nabi terang-terangan menampakkan kenabian. Karena ingat dakwah Nabi itu tiga tahun pertama dakwah seriyah sembunyi-sembunyi. Setelah itu baru kemudian dakwah jahariyah. Maka, maka sahabat yang mengatakan Nabi itu tinggal sepuluh tahun semacam Anas bin Malik itu kita maknai bisa dimaknai pertama dengan makna e, sepuluh tahun itu adalah sepuluh tahun dakwah jahriyah. Kenapa? Fa'innahu lama karena tatkala beliau diutus sebagai nabi, istighfa maka beliau sembunyi-sembunyi dakwahnya selama tiga tahun. Ini uh, pemaknaan yang pertama dan ini pemaknaan yang diajukan oleh Ibnul Jauzi. Kemudian wa'audah min hada dan yang lebih jelas dan lebih bagus. Pemaknaan yang lebih bagus daripada pemaknaan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi adalah kita maknai perkataan sahabat yang mengatakan 10 tahun contohnya Anas bin Malik ala makana ba'da nuzulil mudathir wa amrihi bil indar adalah 10 tahun itu adalah setelah turunnya al mudathir dan setelah ada perintah untuk al indar untuk memberikan peringatan sedangkan orang yang mengatakan 13 tahun dia tambahkan kepadanya tiga tahun, yang tiga tahun tersebut adalah tiga tahun masa sebelum perintah untuk al-ingdar. Kemudian ada makna yang ketiga, au anna rawi atau rawi semacam Anas bin Malik, al-gha al-kasra. Yaitu menghilangkan angka satuan. Ya. Sebagaimana arba'in nawawiyah disebut arba'in, satuannya, ya, angka satuannya dihilangkan Ya, itu harusnya 42 hadis. Dan biasa disebut dengan 40 hadis. Kemana duanya? Bukan dikorupsi. Ya, namun duanya ya, bukan dihilangkan, namun tidak disebutkan. Itu namanya ilghaul kasar. Menghilangkan satuan. Dan itu satu hal yang biasa. Atau penggenapan. Atau mungkin terjemah lainnya yang pas adalah penggenapan. Itu biasa dalam bahasa Arab. Ya, itu satu hal yang biasa ya, ada istilah puasa 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah padahal puasanya cuma 9 hari. Ya, namun ya karena 9 hari ya sebut saja 10. Ya, 42 ya sebut saja 40. 13 di Mekah sebut saja 10. Maka ada tiga pemaknaan di sini. Yang pertama tadi mengatakan bahasa yang dimaksud dengan 10 tahun adalah sepuluh tahun dakwah terang-terangan. Ada juga memaknainya dengan sepuluh tahun setelah turunnya Al-Mudathir. Kemudian pendapat yang ketiga atau penafsiran yang ketiga, perkataan Anas, Nabi tinggal di Mekah selama sepuluh tahun, artinya sepuluh di situ tiga belas namun disebut sepuluh dalam rangka e, penggenapan. Kemudian ditinggal di Madinah selama sepuluh tahun, Artinya Nabi tinggal setelah hijrah tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan Allah Ta'ala mewafatkan sang Nabi setelah genap 60 tahun. Asabit yang valid, Allah Ta'ala mewafatkan sang Nabi setelah genap 63 tahun. Sehingga riwayat yang mengatakan 60 tahun kita maknai dengan ilghaul kasar. Penggenapan. Kalau di sini penggenapan, maka cocoknya di pembahasan tentang Mekah itu juga pengenapan. Biar ya, biar sama. Masa kita katakan di sini dakwah jahriyah 10 tahun, di sini ilghaul kasar. Ini tentu kurang cantik. Ya, pemana yang cantik di sini dikatakan ilghaul kasar, pengenapan ya di sana sekalian saja dimaknai dengan pengenapan. Dan tidak ada di rambut kepala Nabi, tidak pula ada di jenggot Nabi lebih dari 20 helai uban. Artinya uban di jenggotnya Nabi dan di rambut kepalanya Nabi itu sedikit, tidak sampai angka 20 helai. Maka jika ada orang mimpi melihat Nabi, katanya melihat Nabi, kok di situ kok nah, kok kemudian jenggot, uh, eh, ubanan semua. Nah, ini salah. Tidak mungkin, bukan itu sang Nabi. Ya, karena ubahnya Nabi sampai wafat, tidak sampai 20 helai. Loh ini kok yang dilihat di mimpi, seluruh rambut kepalanya putih semua. Ya, jelas bukan Nabi. Yang dilihat bukan Nabi. Atau jenggotnya putih semua, full, banyak padahal. Jenggotnya Nabi lebat, putih semua. Ah, jelas itu bukan sang Nabi. Kemudian Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Humaid ibn Mas'adah al-Basri qala hadasana Abdul Wahab al-Thaqafi an Humaid dari Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi badannya itu rab'atan rab'atan artinya laisa bitawil wala bil qasir bukan jangkung bukan pelat Hasan hasanal jismi sangat Eh, adalah indah raga Nabi. Rambut kepala Nabi tidak keriting, tidak pula lurus. Asmar laun kalau di sini riwayat di sini mengatakan kalau Nabi itu eh, kulitnya itu asmar, eh, kulitnya adalah kulit sawo matang. Ida masa takafau dan jika Nabi berjalan maka beliau jalan takafau jalan yang tegap. Di samping diatkan oleh Tirmidzi di sini hadis ini juga diatkan oleh penulis itu Tirmidzi di jamiknya dan di sana beliau mengatakan hasan sahih gharib. Penjelasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rabatan di sebagian riwayat itu bunyinya marbu'in dan ini maknanya sama. Artinya ribaan, ribaat, rabatan atau marbu'an itu maknanya sama itu pertengahan filkomah tinggi badannya. Dan Anas sendiri telah menjelaskannya dengan mengatakan tidak jangkung dan yang terlalu jangkung, yang jelas jangkungnya tidak pula jebol. Artinya pertengahan di antara keduanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hasanal jismi raganya adalah raga yang cakep yang indah. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau jismin mu'tadilin fil khalqi raga yang proporsional dalam fisik mutana siqil a'dha yang sangat uh, pas anggota-anggota badannya maka jasad Nabi menangkap fisik Nabi sallallahu Alaihi Wasallam adalah indah anggota badannya mutanasiqah mutasaniqah itu pas beda ya, pas dan proporsional. Tidak ada yang terlalu berlebihan, terlalu menonjol. Ya, sehingga tidak matching dengan yang lain. Ya, dan telah lewat perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah fisik Nabi dan rupa Nabi adalah rupa yang paling sempurna, paling sempurna dan paling memuat sisi-sisi indah yang menunjukkan kesempurnaan sang Nabi. Kemudian rambut Nabi tidaklah keriting, tidak pula lurus, yaitu rambut Nabi itu pertengahan dan telah lewat kalimat ini di hadis sebelumnya. Kemudian di hadis ini disampaikan kalau warna kulit Nabi itu cenderung asmar, cenderung e, sawo matang dan telah lewat di hadis sebelumnya kalau Nabi itu bukanlah putih yang polos, tidak pula Adam, tidak pula Eh, sawo matang dan Adam sama dengan Asma. Dan di sini namun di diriwayati hadis yang kedua disampaikan kalau warna kulit Nabi itu asmar. Maka di sini kita jumpai ada e, semacam pertentangan. Nah, menyingkapi adanya kontradiktif ini, maka sebagian ulama kemudian berpandangan tidak validnya redaksi ini redaksi yang ada di hadis yang kedua yaitu asmaral laun itu adalah lafat yang saz. Kenapa? Karena Humay dari Anas bersendirian membawakan keterangan ini dan ini diselisih oleh perawi-perawi yang lain sama-sama dari Anas. Maka di mana rawi-rawi yang lain mengatakan azhar laun ya, warnanya warna yang warna yang cerah sebagai ganti ya, kalau Humaid E, nukilannya dari Anas mengatakan asmar laun. Adapun murid-murid Anas selain Humaid mengatakan azhar laun, warnanya warna yang cerah. Ya, maka ada yang mengambil jalan tarjih. Ada kontradiksi antara hadis yang pertama hadis yang kedua, ada yang mengambil jalan tarjih. Dilemahkanlah riwayat Humaid dari Anas. Dinilailah dia sahad. Kemudian yang kedua ada ulama yang mengambil jalan kompromi dikompromikan sehingga dimaknailah kalimat asmar laun itu dengan diartikan yang dimaksud dengan sumrah itu adalah al-humrah al-khafifah kemerahan ya, yang sedikit ya, allati usriba biha bayatu yang itu jadi campuran warna putih kulit Nabi saw alaihi wasallam sehingga kesimpulannya sebagaimana di hadis-hadis yang lain yang lebih jelas dan gamblang, warna kulit Nabi itu putih, musroban bercampur dengan sedikit warna merah. Dan e, jika Nabi berjalan itu yatakafa. Ya, yatakafa, yatakafa itu ya, berjalan seperti jalannya orang yang melewati jalan menurun. Gimana, eh, gimana jalannya orang yang ketika jalanan menurun supaya tidak terjungup, dia akan ngambil posisi seperti apa? kalau dia nikmati itu menggelundung ya, ya maka nanti gelundung, ya. supaya nggak gelundung, supaya nggak terjungup, ya, terjungkal, nah, maka orang yang jalan dengan jalan yang menurun itu akan ngambil posisi sikap badan tertentu. Dia, dia akan ngambil sikap badan tertentu supaya tidak jatuh tersungkur. Nah itu namanya ya takafa. Ya, saya terjemahkan dengan berjalan tegap, benar enggak? Ya. ya. dengan dia menegak, menegapkan badan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berjalan meskipun itu di tanah datar, maka ka'an nama yanzil munhadirin seakan-akan turun dari tempat yang menurun sebagaimana nanti akan uh, akan kita jumpai deskripsi dari Ali radhiallahu anhu tentang Nabi beliau mengatakan Nabi itu jika berjalan mata takafaat takafuan jalannya jalan yang tegap yaitu jalannya seperti jalannya orang yang hatu turun min sobabin dari tempat yang tinggi Inilah misyah cara berjalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan uh, bukan dan itu bukan jalan lemes. Tidak mungkin orang turun dari posisi tinggi jalan yang lemes. Tidak. Maka Nabi bukan jalannya bukan jalan orang yang tidak bergairah, tidak ada harapan hidup, tidak ada hasrat hidup. Ya. Uh, mati tak mau hidup pun segan, tidak demikian. Namun jalannya jalan semangat, itu jalan energik, jalan Jalannya orang yang uh, eh, posisinya dari atas turun ke bawah itu jalan energik. Ya, jalan energik cenderung cepat, ya. sifatnya uh, energik, kemudian cenderung cepat, bukan lemes, ya. sulit untuk ngangkat kaki, gitu. Enggak, enggak, ya. Ya, sampai kakinya digesrek-gesrek, kenapa? Karena nggak punya tenaga untuk ngangkat kaki, enggak. Ya, itu kalau, eh, kalau orang jalan dari tempat menurun gini, dia cuma geser kaki bisa ke planting. Ya, maka dia harus ngangkat kaki. Orang jalan dari tempat yang tinggi, dia ngangkat kaki. Kalau dia nyeret kaki, enggak. Eh, dia bisa kejungki, eh, terjungkal. Ya, maka jalannya Nabi itu cedrong, kemudian cepat, kemudian ngangkat kaki, energi, kemudian ngambil dia mengusahakan posisi badan yang lurus, tegap, ya, tidak condong ke sana, ke, bukan pula ke sini.